Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita teruskan sedikit ya, menyebutkan kesimpulan dari kajian tadi. Jadi ayat terakhir yang saya bacakan tadi menyebutkan apa? Ciri-ciri utama yang ada pada penduduk neraka Na'udzubillahimindalik adalah karena mereka tidak menggunakan hati, pendengaran dan penglihatan mereka untuk diisi dengan memahami, merenungkan, mempelajari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini semakna dengan firman Allah di surah Al-Mulk ketika Allah menyebutkan ucapannya penduduk surga, eh, penduduk neraka yang mereka mengakui kesalahan mereka sendiri yang mereka perbuat di dunia mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir dan mereka berkata law kunna seandainya dulu waktu di dunia kami mau mendengarkan mendengarkan apa mendengarkan petunjuk Allah mendengarkan Al-Qur'an mendengarkan ilmu dari wahyu Allah au naqilu seandainya kami mau memahami kebenaran mau mempelajarinya ma kunna fi ashabis sa'ir mestinya kami tidak akan termasuk ke dalam golongan penghuni neraka yang menyala-nyala fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir maka mereka mengakui dosa mereka sendiri maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala naudzubillahi min dzalik oleh karena itu di sini kesimpulannya jamaah sekalian rahimakumullah, ilmu adalah sebab yang menjadikan seorang hamba selalu meniti jalan menuju sorga. Ilmu adalah tali Allah, hablullahil matin, tali Allah yang kuat yang barang siapa selalu berpegang teguh dengannya, insya Allah dia akan selalu dituntun oleh Allah untuk selalu menempuh jalan yang lurus yang akan menyampaikannya kepada keridoannya. Sebaliknya berpaling dari ilmu, berpaling dari belajar agama dengan pemahaman yang benar, pemahaman sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang akan membawa kepada jurang kebinasaan yang akan menjadikan tersesat dari jalan yang lurus yang akan membawa kepada neraka naudzubillah min dalik. Oleh karena itulah di sini nasihat untuk kita semua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijadikan di istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian tempuh sebabnya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Ingat, bukan sembarang kajian. Kajian yang dibahas padanya Al-Quran dengan menyebutkan penafsiran yang benar. Baik itu dari Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain atau ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan ucapan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bukan yang ditafsirkan dengan akal pikiran manusia semata-mata Kemudian belajar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan cara beribadah kita, cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan keselamatan yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mudahkan kita untuk selalu menempuhnya, untuk selalu menitinya dan bersabar dalam menghadapi rintangan-rintangan di dalam jalan kebaikan ini. Maka demikianlah kesimpulan dari kajian yang bisa saya bawakan di kesempatan malam hari ini Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di jalan yang lurus, memudahkan kita untuk selalu belajar agama dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kajian kita di malam hari ini dan ini sekaligus menjadi akhir dari rangkaian kajian kita Bali mengaji ya. Semoga ada kajian-kajian selanjutnya yang bisa memberikan pencerahan dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua dengan senantiasa mempelajari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Mohon maaf jika selama menyampaikan kajian ada yang salah atau kurang berkenan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memudahkan kita dengan taufiknya untuk masuk ke dalam golongan penghuni surganya Semoga bermanfaat saya cukupkan sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Ya, ada pertanyaan yang saya baca di sini dulu, saya utamakan yang di kertas karena tiba di luar. Bagaimana anjuran yang sesuai syariat tentang meraih cita-cita bagi seorang pemuda-pemudi. Ya, bangun pemuda-pemudi ya. <clears throat> Dan cara menentukan koridor yang benar dalam menuntut ilmu agar tidak terbuai dalam mimpi-mimpi belaka. Caranya, jangan cuma mimpi, harus sadar. Agar tidak terbuai dengan mimpi, jangan cuma mimpi. Harus sadar, belajar ilmu yang benar, bukan cuma belajar dalam mimpi. Jadi belajar petunjuk Allah. Ilmu itu kita gali dari Al-Quran kalau kita bisa berusaha memahami kandungannya. Belajar tafsir Al-Quran dari tafsir yang benar. Tafsir Ibnu Kathir, Ibnu Jarir Al-Tabari. Dan tafsir para ulama yang terdahulu yang kita percaya dalam ilmu mereka. Minta nasihat kepada seseorang yang kita percaya dalam ilmunya untuk membimbing kita ya agar dia bisa selamat dia belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang benar ingat ilmu itu ada cahayanya kebenaran itu ada cahaya yang menuntun orang untuk bisa melihatnya inna alal haqqi lanuron kata salah seorang ulama salaf sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya ilmu yang hak itu terlihat jelas ketika disampaikan mesti sering dinukil ayat Al-Qur'an. Sering dinukil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda-sabda beliau. Sering disampaikan ucapannya para sahabat. Ilmu agama. Kalau ada yang menyampaikan ilmu agama dari awal ya, sampai akhir yang dinukil cuma isinya koran, setiap orang bisa baca koran. Tidak perlu belajar kalau begitu, baca saja masing-masing. Iya kan? Jadi ilmu itu jelas ada cahayanya. Ada yang membedakannya dari hal yang lain. Makanya kalau kita sedikit bersabar dan meneliti kita akan lihat dan bisa mencari dari sumber yang benar apalagi sudah kita ketahui Allah Subhanahu wa taala jadikan kemudahan bagi hamba-hamba yang ingin mempelajari petunjuknya untuk dimudahkan mendapatkan taufiknya. Salah satu dari tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat Orang yang berikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Nah, seperti saya dengarkan imam yang menangis, jamaah ikut terbawa menangis. Keadaan seperti itu bagaimana? Contoh imam di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kalau antum contohkan perorangan, ya kita harus sangka baik terhadap setiap muslim. Insya Allah itu menangisnya karena takut. Jadi kalau bertanya itu jangan contohkan orang. Kita sulit mengatakan, oh dia ini menangisnya pura-pura. Kan tidak boleh. Jadi kalau pertanyaan itu sebutkan umum saja, tidak perlu kita contohkan orang karena kita tidak tahu niatnya orang. Jadi kita sebutkan kaidah umum. Orang yang menangis ketika mendengarkan Al-Quran, insya Allah dia menangis karena takut kepada Allah. Karena tersentuh hatinya membaca ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ada juga orang yang menangis karena ikut-ikutan orang lain menangis. Ah, masa saya tidak menangis? Akhirnya nangis juga dia. Ada yang seperti itu. Apalagi kalau sudah suasana yang dibuat syahdu, ya, ya ikut menangis dia. Padahal kadang-kadang dia tidak paham kenapa orang menangis. Jadi sekedar dia ikut meramaikan barisan orang-orang yang menangis. Ada yang seperti ini. Makanya ya menangis yang dipuji dalam agama seperti hadis yang antum kan. Rajulun wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Orang yang mengingat Allah sendirian kemudian menetes air matanya. Dalam hadis yang lain disebutkan ainani la tamassuhuma nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama mata yang begadang berjaga-jaga di jalan Allah. Yang kedua wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena takut maka itu insya Allah menangis yang menangis yang terpuji. Barakallahu fikum. Silakan. Iya, foto Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sudah eh, menunjukkan bahwa uh, Allah telah memilih orang-orang yang baris Al-Quran. Dan itu ternyata Allah sebelumnya juga ada tiga golongan. Jadi yang Allah telah kita belajar sopan Nabi Muhammad Nah, yang pertama kami sebut dua lima nafsi. Ya. Nah, yang saya tanya, eh, Allah memilih orang itu kan tidak mungkin salah karena Allah yang kalau ada golongan pertama itu golongan nafsi, ya, kemudian yang kedua tafsir dan uh, yang ketiga. itu mil khairat ya. Yang tadi yang pertama, uh, Allah tidak mungkin memilih orang, tidak mungkin orang yang tidak dipilih oleh Allah itu kemudian menjadi lupa seperti yang Ustaz sebutkan tadi di surat Al-Araf 9 tadi, ya. Uh, jadi Eh, kesalahan apa eh, atau apa yang diperlakukan orang ini terhadap Al-Quran sehingga dia disebut dolim yang Rasulullah tadi menyatakan bahwa nanti dalam perhitungan amal itu ya nusabu eh, dan tuturin lima iya. jadi apa yang diperlakukan oleh orang ini terhadap Al-Quran Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat. Jadi al-istifa, pilihan itu bertingkat-tingkat. <clears throat> Sebagaimana hidayah bertingkat-tingkat, iman bertingkat-tingkat. Imannya sempurna, orang yang imannya kurang, apakah dia disebut mukmin atau bukan? Orang yang imannya tidak sempurna, mukmin gak dia? Mukmin dalam artian dia masih punya iman. Orang yang Islam dengan segala kekurangannya tidak batal Islamnya. Apakah kita dapatkan dia mendapat hidayah atau tidak? Mendapat hidayah tapi kurang hidayahnya. Sama dengan al-istighfar orang yang dipilih. Allah sendiri yang menyebutkan dia mendolimi dirinya sendiri. Berarti ada kekurangan yang dilakukannya. Makanya Allah sebut dengan urutan-urutan. Faminhum dolimun li nafsihi, wa minhum muktasidun wa minkum, wa minhum sadikum bil khairati biidnillah. Allah sebutkan bahwa dia ini adalah orang yang paling rendah tingkatannya. Dia masih terpilih karena dia masih punya iman. Masih ada sedikit hidayah pada dirinya. Yang ini menyelamatkan dia dari kekalnya neraka, tapi tetap terancam dengan azab. Jadi di sini dia adalah termasuk orang yang punya sebab untuk keselamatan dan punya ilmu meskipun sedikit yang dengan itu dia bisa menjauhi sebab yang menjadikan dia keluar dari Islam. Itu yang dilakukannya. Makanya kata para ulama, zalimun nafsi itu adalah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tapi banyak kekurangan-kekurangannya. Kemudian dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan kadang-kadang dia lakukan tapi tidak menjadikan atau melakukan perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam. Adapun muktasid adalah orang-orang yang dia selalu menyempurnakan kewajibannya meninggalkan yang haram tapi dia tidak melakukan yang lebih daripada itu. Sabiqum bil khairat ini yang paling tinggi kedudukannya, sudah menyempurnakan kewajiban, ditambah dengan halal yang sunnah, yang anjuran, meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh, bahkan yang mubah pun ditinggalkannya kalau khawatir menjadikan dia lalai dari melakukan hal-hal yang bermanfaat. <coughs> Itu yang terjadi pada tiga golongan tersebut. Makanya ayat ini tidak ada masalah dalam memahaminya karena ini menyebutkan ada tingkatan minimal dari seorang hamba yang masih mendapatkan kebaikan, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu dia terancam karena azab neraka itu demikian pedih. Kalau dia meninggalkan perbuatan ini bertobat kepada Allah, maka dia akan menaik kepada tingkatan yang lebih tinggi yang tentu ini lebih utama bagi dirinya. Barakallahu fikum. Nah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengatakan ini adalah orang yang bodoh dan tidak pernah belajar agama. Demi Allah saya bersumpah atas nama Allah. Ini ucapan yang paling buruk yang kita pernah dengarkan yang mensifati nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat yang utama Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Khattab dan sepuluh sahabat dijamin masuk surga dalam hidupnya. Rasulullah SAW lebih utama lagi untuk dijamin masuk surga. Kalau manusia semua ditanya di kuburan mereka, siapa nabimu? Maka, maka apakah mungkin nabi ditanya? Padahal dia adalah ukuran keimanan semua manusia. Wallahi ini menyelisih kesepakatan semua para ulama. Makanya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang sangat buruk, yang sangat disayangkan diucapkan oleh seorang yang menisbatkan dirinya kepada agama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia bertobat dari ucapannya. Karena ucapan ini adalah sangat berbahaya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab yang beliau tulis yang berjudul As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang yang terhunus bagi orang-orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk-bentuk ucapan ini adalah termasuk celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak dijamin masuk surga adalah siapa? Orang yang diragukan imannya. Ada yang meragukan imannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadis yang saya bacakan tadi sudah cukup. Beliau mengatakan, aku yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut. Subhanallah. Kalau orang yang dibawa beliau saja, para sahabat itu berapa yang dijamin masuk surga? Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan ini kita menghukumi ucapan. Semoga orangnya diampuni atau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan uh, ucapan yang sangat buruk. Tapi ini ucapan yang sangat keji sekali. Saya tidak bisa membayangkan ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir naudzubillahi min dalik. Nah, Tidak ada masalah itu. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wong yang menciptakan api juga Allah, yang menciptakan neraka juga Allah. Gimana antum menghukumi dengan manusia? Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Selesai. Ketika Allah menciptakan alam semesta tanpa contoh, menciptakan bulan, matahari, bintang yang demikian besar. Bagaimana antum bayangkan kira-kira terbentuknya bagaimana? Allah yang menciptakan semua. Jadi ketika bicara tentang Allah itu jangan kita kiaskan dengan keterbatasan manusia. Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika dia menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Nah. Ya. Nanti antum akan oh, akan timbul pertanyaan lagi, kenapa Nabi Adam bisa ada padahal tidak ada orang tuanya? Nah, semua sebab dan akibat Allah yang ciptakan. Kenapa Nabi Isa bisa ada padahal cuma dari ibu saja? Tidak masuk? Hm apa ini hukum sebab akibat? Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Maka segala sesuatu kalau sudah berhubungan dengan kehendak Allah harus dikecualikan. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Nah, barakallahu fikum. Kurang jelas saya dengar mas, maaf maaf. <laughs> ah, ini ada mic-nya mas, maaf maaf. Bagaimana kita menyikapi hadis? yang sebentar saya kurang jelas anu kurang eh, apa

Betul. Iya. Bertenang. iya iya. Antum sudah menikah juga? Oh, pantas pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya tendensius ya. Pertanyaan untuk kalangan sendiri. Iya. Barakallahu <laughs> Banyak masalahnya antum bertanya jadi diserang. <laughs> Barakallahu Iya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tadi hadis Sahih riwayat Tirmidzi. Waat bi atal hasanata tamruha Susullah perbuatan buruk dengan perbuatan baik agar yang baik menghapuskan yang buruk. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menggugurkan perbuatan yang buruk. <clears throat> nah, kadang timbul dalam pikiran kita, kita terlalu banyak berbuat buruk. Apakah bisa hilang dengan kebaikan? Begitu ya? Pertanyaan begitu ya? ya? Saya sudah terangkan tadi, yang namanya kebaikan itu adalah yang dicontohkan dalam petunjuk Rasulullah SAW. Kalau berlebih-lebihan berarti bukan kebaikan. Seperti sahabat tadi, dia ingin melebihi. Bukan kebaikan namanya. Kan sudah ada kaidahnya. Kebaikan itu adalah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau keluar dari ketentuan Kecintaan dan keridhaan Allah bukan kebaikan, keburukan namanya. Makanya ukurannya kebaikan bukan akal dan pikiran tapi petunjuk petunjuk Allah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kebaikan terbesar yang bisa menggugurkan semua keburukan adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Atau batun nasuh. Tobat yang sungguh-sungguh yang ikhlas. Dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Ata ibu minadhan bikaman ladan balahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Juga hadis yang lain, atau batu tajubu makoblaha, Tobat itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya dan banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan seperti itu. <clears throat> Makanya kita lakukan kebaikan <clears throat> maksudnya kebaikan-kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Banyak kebaikan. Kita baca Al-Quran, kebaikan. Kita berzikir dengan zikir-zikir yang mutlak. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kebaikan. Kita perbanyak. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah. Banyak yang dianjurkan dalam Islam. Banyak sholat sunnah yang kalau kita kumpulkan saja sudah banyak sekali waktu kita yang kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Dan banyak kebaikan lagi. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, pemuda yang belum menikah dianjurkan banyak berpuasa. Padahal dilarang berpuasa setiap hari. Tidak ada pertentangan. Karena banyak itu tidak mesti harus setiap hari. Banyak itu maksudnya adalah kita melakukan puasa-puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Puasa yang terbaik ada puasa Nabi Daud. <clears throat> sehari puasa, sehari tidak. 15 hari puasa dalam sebulan itu sudah lebih daripada banyak. Sangat banyak namanya itu. Puasa Senin Kamis itu sudah banyak. Dan sebenarnya lafat hadisnya tidak mengatakan banyak. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ya ma'asyarah syabab, Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'asyarah syabab, man istatwa aminkumul ba'ata fa'fal Fa innahu aghobdu lil basari wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis siyam, fa lahu wija'. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah bisa menanggung beban pernikahan, hendaknya dia menikah. Karena itu lebih menjaga pandangannya dan menjaga kehormatannya, kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu merupakan benteng bagi dirinya. Jadi, dianjurkan berpuasa maksudnya dengan puasa-puasa sunnah setelah puasa yang wajib tentu saja yang dianjurkan dan dipraktekkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang terbaik tadi puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Kalau tidak mampu ada puasa Senin Kamis, keutamaannya juga besar. Kalau tidak mampu ada puasa setiap bulan tiga hari. Ayamul bid atau juga ada puasa-puasa yang berhubungan dengan waktu tertentu seperti nanti puasa Arafah tanggal 9 Hijjah. Nanti ada juga sebelumnya ada puasa Syawal ada puasa Muharram, Ashura, dan banyak puasa-puasa sunnah yang lainnya yang dianjurkan untuk kita lakukan dan ini sudah cukup bagi orang yang melaksanakannya ingin melaksanakan petunjuk Allah dengan ikhlas maka sudah kena mengikuti anjuran yang disebutkan dalam hadis tadi yaitu bagi para pemuda yang belum menikah hendaknya berpuasa barakallahu fikum ya ya mungkin sudah waktu ya sudah malam kita cukupkan kajian kita insyaallah